Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir Surat Al-Baqarah Sampai pada ayat yang ke-103 Kita masuk pada ayat yang berikutnya Ayat yang ke-104 sampai 105 Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina." Janganlah engkau mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ra'i ahwalana. Makna ra'ina adalah perhatikan kondisi kami. Wa qulunzurna dan katakanlah undurna, Jangan mengatakan roina, tetapi katakanlah undurna, Yang maknanya sama, perhatikanlah kami. Lihatlah kami, dengarkan kami. Wasma'u dan dengarkanlah oleh kalian. Walil kafirina azabun alim dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan karang kalangan orang-orang musyrik mereka tidak ingin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum mereka tidak ingin diturunkan kepada kalian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka benci diturunkan kebaikan dan anugerah ya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha dan Allah memilih orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya Wallahu dzul fadlil azim dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Di dalam ayat ini terdapat faidah larangan bertasyabuh menyerupai orang-orang musyrik atau ahlul kitab dan yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir sebagaimana yang akan nanti dijelaskan qala syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala "Kanal al-muslimuna yaqulun hina khitabuhum lirrasul inda ta'allumihim amruddin Dahulu kaum muslimun ya, para sahabat ketika mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di saat mereka belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ya Rasulullah ra'ina. Ai ra'i ahwalana. Itu perhatikanlah kondisi kami. Lihatlah dan dengarkanlah kami. Fayaqsudu nabiha makna sahihan. Dan kaum muslimun tentunya dengan lafadz ra'ina ya. mereka maksudkan makna yang benar. Ya, perhatikanlah kami atau peliharalah kami, jagalah kami. Ya. makna yang benar. Ya. Wakanal Yahud yuriduna biha ma'nan fasidan. Dan orang-orang Yahudi Mereka menginginkan makna yang jelek dari kata ra'ina tersebut. Fantahazul fursah. Sehingga mereka mengambil kesempatan. Karena kaum muslimun mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun ikut-ikutan mengatakan ra'ina Kaum muslimun memaksudkan dengan kata ra'ina makna yang benar yaitu perhatikanlah kami, jagalah kami, ya, dengarkanlah kami dan seterusnya. Nah. Tapi orang-orang Yahudi ya, mereka menginginkan ucapan ra'ina dengan makna yang jelek. Fasauru ya. Fasaru yukhatibuna rasul bidhalik. Sehingga mereka juga memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini ra'ina. Tetapi dengan tujuan makna yang jelek. Wa yaqsudunal ma'nal fasid. Mereka maksudkan dengan makna yang jelek. Apa makna yang diinginkan oleh orang-orang Yahud ketika mengatakan roa'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menginginkan makna ru'unah. Ru'unah, ru'unah itu naam artinya hamqa. Ya. Dungu, ya. Tolol atau bodoh. Ya. Ini yang diinginkan yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ketika kaum mukminun mengatakan kepada Rasulullah SAW, yang artinya adalah pe, apa, perhatikan kami, jagalah kami, dengarkan kami. Yahudi juga semangat untuk berbicara kepada Rasulullah SAW dengan lafat dengan lafadz roina, tetapi mereka inginkan makna roina di sini adalah hamqa, dungu, tolol atau bodoh. Sehingga apa? Walaupun tadi kau meminun memaksudkan makna yang baik, tetapi karena lafat ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memaksudkan makna yang jelek, ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Melarang kaum muminun untuk mengatakan ro'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ro'ina." Janganlah kalian mengatakan ro'ina. Wa katakanlah lafat yang lain. Gunakan lafat yang lain yang maknanya sama. Unzurna. Nah. Kalau unzurna nggak bisa diplesetkan. Ya. Kalau ro'ina tadi masih di, masih bisa diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memplesetkan maknanya. Maknanya adalah dungu atau tolol. Padahal kaum mukminun memaksudkan maknanya adalah e, meminta kepada Rasulullah sallallahu ya agar Eh, beliau menjaga kaum muslimun, eh, memperhatikan dan seterusnya. Ra'ina. Perhatikanlah kami, kondisi kami. Ini makna yang diinginkan oleh kaum muslimun. Tetapi dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi dengan makna yang rusak ya, yang berarti uh, eh, alhum ya, ketololan atau kedunguan. Maka karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimun untuk mengatakan ra'ina. Tetapi ucapkanlah oleh kalian undurna. Kalimat atau lafat undurna. Yang maknanya sama tetapi dengan lafat yang lain yang tidak bisa diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Fanahallahul muminina an hadhil kalimah. Maka Allah melarang kaum muminin untuk mengucapkan kalimat ini yaitu kalimat ra'ina. Karena kalimat ini juga digunakan oleh orang-orang Yahudi Naam untuk memanggil Rasulullah SAW dengan roina tetapi dengan makna yang jelek. Maka Allah melarang kaum mukminin untuk mengucapkan kalimat ini yaitu kalimat ra'ina saddan hadzal bab untuk menutup pintu naam ke arah sana menutup pintu ke arah makna yang jelek nah, yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi nah, dari sini diambil faedah apa nah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, larangan bertasyabuh naam dengan orang-orang kafir. Ya. Mereka menggunakan lafaz tersebut untuk mana yang jelek, ya. maka jangan gunakan lafaz itu. Pakai lafaz yang lain. Nah. Fafihi annahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Juga kita bisa ngambil faidah dalam ayat ini Terdapat faedah an 'anil jais. Larangan dari melakukan perbuatan yang jais, perbuatan yang mubah. Idza kana jika perbuatan yang mubah tersebut wasilatan ila muharram, sarana yang mengantarkan kepada yang haram. Baik. Di dalam ayat ini terdapat faidah larangan dari perkara yang mubah ya. terlarang melakukan perkara yang mubah, yang halal, yang boleh jika ya, perkara tersebut menjadi sarana yang mengantarkan kepada yang haram. Nah, seperti lafat ini. Ra'ina jais saja, mubah saja mengatakan ro'ina karena maknanya adalah perhatikan kondisi kami ya, ya Rasulullah. Nah, boleh, lafat yang boleh. Tetapi ketika ini merupakan saran atau wasilah yang mengantarkan kepada yang haram, yaitu kepada makna yang jelek yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, ya, maka jadilah dilarang lafat ini. La taqulu ra'ina. Janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Wa kulu dan ucapkanlah lafaz yang lain, undurna, yang maknanya sama. Fahrul mana Fahrul? Harul antar ini. Taib. <clears throat> Wafihi al-adab. Di dalam ayat ini juga terdapat bagaimana seseorang harus beradab dalam ucapan. Eh. Wasti'malul alfad. Dan juga dalam ayat ini terdapat faedah Pentingnya menggunakan lafat-lafat ya. Pentingnya perhatian dengan lafat-lafat Alatila tahta tahtamilu illal hasan ya. Yang tidak mengandung kecuali kebaikan ya. Ini penting dalam penggunaan lafat diperhatikan Gunakan lafat yang aman Yang nggak bisa diplesetkan Atau bermakna jelek Gunakan lafat yang yang aman allati la tahtamilu ilal hasan yang tidak mengandung kecuali kebaikan. Wa adamul fuhsh dan tidak mengandung ucapan yang kotor. Wa tarkul alfadil qabihah dan dalam ayat ini terdapat faidah pentingnya meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek. Awillati fiha nau'un nau'u atau ucapan-ucapan yang padanya terdapat eh, sejenis kekacauan, eh, ucapan yang ngawur eh, atau lafaz yang ngawur yang ngaco. Awih timalun li amrin atau ucapan yang mengandung perkara yang tidak pantas. Jauhi ucapan-ucapan yang seperti ini Lafat-lafat yang mengandung kejelekan Atau mengandung kekacauan Atau mengandung perkara yang tidak pantas ya. Gunakanlah lafat-lafat Allati la tahtaminu illal hasan Lafat-lafat yang tidak mengandung kecuali kebaikan saja Fa'amarohum bil lafbotin la tahtamilu illal hasan. Maka Allah memerintahkan mereka kaum muslimun ya, untuk mengucapkan lafad atau kalimat yang tidak mengandung kecuali kebaikan saja. Sehingga Allah melarang la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah undurna. Karena lafaz ra'ina kadang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi e, dengan tujuan makna yang batil, makna yang jelek yaitu hamqa, dungu, tolol, bodoh dan seterusnya. Faqala maka Allah berfirman wa qulunzurna ucapkanlah oleh kalian unzurna lihatlah kami, ya, perhatikan kami, kondisi kami ya Rasulullah. Ucapkan undurna, jangan ucapkan ro'ina. Fa innaha karena lafat undurna ini kafiyatun. Itu cukup. Yahsulu bihal maksud. Ya, akan tercapai dengannya tujuan. Ya. Min ghairi mahzur tanpa melakukan perkara yang mahzur perkara yang dilarang, nah. yang dikhawatirkan. Ya. Artinya aman lafaz tersebut. Ya. Tidak bisa bermakna yang lain atau tidak bisa diplesetkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wasma'u. Wa wasma'u. Ucapkanlah unzurna wasma'u dan dengarkanlah oleh kalian. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendengar. Itu apa mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lam yadkur al-masmu'. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang harus didengar. Allah yang mengatakan wasma'u dan dengarlah oleh kalian. Apa yang didengar? Nah, Allah tidak menyebutnya. Kenapa? liya'umma ma umira mistima'ihi agar supaya mencakup semua perkara yang diperintahkan untuk di, didengar. Dengarkanlah, artinya dengarkanlah semua perkara yang diperintahkan untuk didengar. Fayadkhulu fi sama'ul Qur'an sehingga masuk di dalamnya dalam perintah untuk mendengar adalah perintah untuk mendengar Al-Qur'an. Nah, sama'ul Qur'an wasama sunnah dan mendengar as-sunnah yaitu sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alatihiyal hikmah yang sunnah itu adalah hikmah lafdan wa ma'nan wastijabatan mendengar Al-Qur'an mendengar hadis baik secara lafadznya dan secara maknanya dia fahami wastijabatan dan juga dia mengamalkan dengan amalannya. Ya. Dia realisasikan dengan amalannya. Nah, tidak cuma sekedar mendengar saja, ya. tetapi mendengar dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, istijabah. Ya. Fafihi al-adabu wa ta'ah. Maka padanya terdapat adab dan ketaatan. Bagaimana adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bahwasanya kita harus mendengar Apa yang Allah perintahkan Dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Ini adab ya. Orang yang telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Berarti dia telah beradab ya, Terhadap Allah dan Rasulnya Wa ah, dan dia telah melakukan ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Nah, <clears throat> Kemudian summa tawa'adal kafirin bil azabil mu'lim al muji. Setelah dalam ayat yang ke-104 Allah melarang kaum muslimun untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang na'am bisa mengantarkan kepada makna yang jelek yaitu Allah melarang kaum minun untuk mengatakan ra'ina dan memerintahkan untuk mengucapkan dengan ucapan atau lafat yang lain yaitu undurna ya. kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tawa'adal kafirin mengancam orang-orang kafir bil azabil mu'lim al muji' dengan azab yang pedih dan menyakitkan ya. walil kafirina azabun alim dan bagi orang-orang kafir bagi mereka azab yang pedih yang mereka suka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya mengolok-olok Al-Qur'an dan mengolok-olok apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk olok-olok mereka adalah mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roina yang artinya adalah tunggu. Ya. Nah, waliyadzubillah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala walil kafirina adabun alim. Maka bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-105 Allah mengatakan ya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, kalangan orang-orang musyrikin, ya. mereka tidak ingin diturunkan kebaikan kepada kalian. Ya. Nggak ingin diturunkan kebaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. hasad dan minhum karena kedengkian, hasad ya. Naam yang ada pada mereka kepada kaum muslimin. Ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may dan Allah Subhanahu wa taala memilih ya, orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Allah memilih Muhammad SAW untuk menjadi nabi atau rasul. Ya. Dan ini hak Allah untuk memilih. Nah. Wallahu dzul fadlil azim dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Baik. Nah. Taib. Kemudian wa akhbaru an adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permusuhan orang-orang Yahudi dan permusuhan orang-orang musyrikin kepada kaum mukminin. Permusuhan dan kebencian mereka ya. Yang namanya kafir pasti benci kepada mukmin. Nah. Walan tardu'an kal yahud ya. wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Ya. Dan mesti orang kafir dia akan benci ya, dengan seorang mukmin. Wa akhbaru an adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi dan musyrikin kepada kaum mukminin. Annahum ma yawadduna an yunazzala alaikum min khairin. Bahwasanya mereka enggak suka ya. Enggak suka ada kebaikan diturunkan kepada kaum mukminin. La qalilan wala katsiran baik sedikit atau banyak mereka nggak ingin ya diturunkan kebaikan karunia kepada kaum mukminin atau kaum muslimin ya, baik sedikit atau banyak mir rabbikum yaitu kebaikan dari rob kalian dari Allah hasad dan minhum karena adanya penyakit hasad ya, yang ada pada hati-hati mereka di hati-hati orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Hasad kepada kaum muslimun. don lakum dan juga karena mereka benci kepada kalian, kepada kaum mukminun. Wabukdon lakum an yahtassokum bifadlihi. Mereka nggak suka, mereka benci Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan atau memilih kalian untuk mendapatkan karunianya. Fa'innahu zulfadlil azim. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang besar. Dan Allah berhak untuk memberikan karunia tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Wa min fadlihi 'alaikum dan termasuk karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kalian wahai kaum muslimun inzalul kitab ala rasulikum yaitu diturunkannya alkitab diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada rasul kalian ya. kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuzakkikum agar supaya rasul kalian tersebut mensucikan kalian wa yu'allimakum al-kitab wal hikmah dan agar supaya rasul kalian mengajarkan kepada kalian alkitab dan hikmah yaitu Al-Qur'an dan hadis wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun dan mengajarkan kepada kalian perkara-perkara yang belum kalian ketahui falahul hamdu wal minnah maka hanya bagi Allah segala puji wal minnah dan juga segala anugerah. Ya. Tapi selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dari ayat yang ke-104 sampai 105. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-106 sampai 107. Qala Allah Ta'ala Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin." Tidaklah kami menasakh satu ayat yaitu menghapus hukum dari satu ayat Aunun siha Atau kami menjadikan manusia lupa Dengan ayat tersebut ya. Tidaklah kami melakukan ini Na'ti bi khairi minha au misliha Kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik Dari ayat tersebut Atau yang semisal Dengan ayat tersebut ini hikmah adanya an-nasikh wal mansukh. Ya. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Ya. Nah, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapus menasakh ayat-ayatnya. Ya. Dinasah dengan ayat-ayat yang lain, ada yang menghapusnya. Yaitu Allah menggantinya ya, Dengan yang lebih baik atau yang semisal ya. Dan tidak ada gantinya itu lebih jelek nggak ada hmm. Mesti ketika Allah menghapus Suatu lafat ayat atau hukum Yang terdapat dalam ayat ya, Kecuali Allah mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya Allah menggantinya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Nah, dan ini hikmah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan adanya nasi dan mansuh Maka akan terlihat Orang yang beriman dengan orang yang pura-pura beriman ya, Yang tidak jujur keimanannya nah, Dulu awal-awal Islam salat menghadap kemana? Baitul Maqdis Kemudian dinasah Dihapus hukum itu ya, Diganti menghadap ke arah kiblat. Nah, di sini ujian bagi orang-orang mukmin, mana yang benar keimanannya, mana yang pura-pura atau tidak kokoh keimanannya. Orang yang benar-benar keimanannya kokoh, jujur, maka ketika dihapus hukum menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, ya, mereka langsung mengarahkan badannya menuju ke arah kiblat. Nah, nggak ada neko-neko, ya, nggak ada apa ini eh, protes atau yang semisalnya langsung tunduk. Ya. Bahkan diriwayatkan eh, ada sekelompok para sahabat sedang sholat, kemudian dikatakan kepada mereka bahwasanya telah diubah arah kiblat, yaitu ke e, Ka'bah. Nah, kemudian mereka langsung mengarahkan e, apa ini badan mereka ke arah Ka'bah. Nah. Dan demikian semestinya kaum muslimun tunduk ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Tunduk ya. Enggak usah protes, enggak usah banyak tanya ya. Tunduk. Nah, walaupun mungkin akalnya enggak sampai dan memang akalnya enggak akan sampai. Ya. Enggak tercerna oleh dia, oleh logikanya. Maka jangan mengandalkan logika. Nah, tunduk ya. Baik bisa dicerna akal atau tidak. Nah, inilah hikmah adanya nasakh dan mansukh, ya. Akan terlihat mana orang yang betul-betul jujur keimanannya, mana yang pura-pura naam beriman. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ayat yang kami mansuh, ayat yang kami hapus ya, atau ayat yang kami lupakan nah manusia darinya ya, melainkan kami akan mendatangkan kepada mereka ayat yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Nah. Kalau Allah mampu mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Maka Allah juga berhak dan Allah mampu untuk tadi eh, mengadakan nasih dan mansuh. Ya. Nah, mengubah eh, hukum syariatnya. Nah, dulunya seperti ini, dulunya menghadap ke sana sholat, sekarang sholat menghadap harus ke Ka'bah. Dulunya hukumnya haram, ya, atau dulunya hukumnya halal, sekarang hukumnya haram. Ya. Dan ini Allah Maha Mampu dan Allah berhak untuk melakukan ini. Nah, sebagaimana Allah mampu atas segala sesuatu. Ya. Dan mereka orang-orang Yahud nggak suka dengan yang seperti ini, nggak suka dengan adanya nasah, adanya penghapusan ayat atau penghapusan hukum. Ya. Nah, mereka nggak suka. Sehingga ketika datangnya Al-Quran ya, Mereka tidak mau mengimani Al-Quran Al nah, Tetap berpegang teguh dengan apa yang Naam Ada pada mereka Dalam keadaan Sebenarnya mereka Tidak berpegang teguh dengan Apa yang ada pada mereka nah, Dengan Taurat karena kalau mereka mau berpegang teguh betul-betul terhadap Taurat, mesti mereka akan mengimani Al-Qur'an. Kemudian alam ta'lam ta annallaha lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi? Ya. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa malakum min dunillahi mi wali wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian penolong atau pelindung ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini ayat tentang an-nasikh wal mansukh ya. Juga masih menunjukkan tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap terhadap uh, an-nasikh wal mansukh. Nah, penasahan atau penghapusan hukum atau penghapusan ayat. An-nasakh mana an-nasakh adalah wan naqlu. Maknanya adalah e, memindahkan, menukilkan atau memindahkan. haqiqatun naskhi naqlul mukallafina min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Hakikat nasakh, penghapusan itu adalah memindahkan orang-orang yang mukallaf, itu memindahkan orang-orang yang mukallaf, memindahkan manusia dari satu hukum yang disyariatkan kepada hukum yang lain. Ya. Nah, dulu mereka di, di apa dihalalkan yang begini, ya. sekarang diharamkan, dipindahkan menjadi di diharamkan. Au ila au isqatihi atau Naam memindahkan orang-orang yang mukallaf dari hukum yang disyariatkan kepada naam gugurnya hukum tersebut. Baik. Jadi bisa berubah kepada hukum yang lain, bisa juga apa? gugur hukum tersebut, dihilangkan ya hukum hukum tersebut. Wa kana al-yahud yunkiruna nasha dan orang-orang Yahudi mereka mengingkari adanya penasahan, adanya penghapusan. Ya. Wa yaz'umuna annahu la dan mereka menduga bahwa ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh ada nasih dan mansuh. ya. Wahwa mazgurun indahum fit Taurah. Padahal nah penghapusan itu disebutkan nah di dalam At-Taurah. Nah, tetapi mereka mengingkari adanya nasih dan mansukh. Padahal dalam Taurah ada an-nasikh dan mansukh. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mahab. Sehingga pengingkaran mereka terhadap an-nasakh penghapusan penghapusan syariat atau penghapusan ayat baik lafat atau hukumnya pengingkaran mereka terhadap syariat atau penghapusan syariat itu merupakan kekufuran ya, kekufuran wahawa dan merupakan hawa nafsu mahab hawa nafsu murni nah, karena kalau mereka mengaku benar mengikuti Taurah mesti mereka akan meyakini mengimani adanya nasakh adanya penghapusan Tetapi mereka mengingkarinya karena mereka memang kafir dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Fa'akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi naskhi. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang hikmah diadakannya nasakh, diadakannya penghapusan. Naam, syariat ya, atau penghapusan ayat baik lafaz atau maknanya atau hukumnya. Wa annahu mayunsakhu min ayah dan bahwasannya tidaklah satu ayat itu dinasoh, dihapus baik lafat atau hukumnya ya. Karena e, kadang ada ayat yang dia di, ayatnya, lafatnya dinasoh memang. Dulu ada, sekarang tidak ada. Ada yang lafatnya masih kita baca, ya dan kita membacanya dapat pahala tetapi hukumnya yang dinasoh, ya tetapi yang dinasoh, yang dihapus adalah hukumnya tetapi ayat itu kalau kita baca kita dapat pahala dari satu ayatnya sepuluh kebaikan dan seterusnya. Nah, jadi ada ayat yang dinasah, dihapus atau dihilangkan ayat itu. Ada yang ayatnya masih ada, ya, dibaca, ya, makruun tetapi hukumnya yang dihapus. Nah, lebih jelasnya nanti dalam pelajaran An-Nasih wal Mansuh. Ya. Sekarang kita ketahui secara global saja. Bahwasannya, naam ayat yang dihapus, aunun siha atau ayat yang dijadikan manusia lupa darinya ainun sihal ibad ya, menjadikan hamba-hamba lupa darinya fanuziluha min qulubihim kemudian kami hilangkan ayat tersebut dari hati mereka na'ti bi khairin minha kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik ya, dari ayat tersebut wa anfa'ulakum dan lebih bermanfaat bagi kalian au misliha atau ayat yang semisalnya Fadalah ala anna naskha la yakunu li aqalli maslahatan lakum minal awal. Ini menunjukkan bahwasanya nasakh penghapusan itu na'am tidak terjadi untuk ayat yang lebih kurang manfaatnya atau lebih sedikit manfaatnya daripada ayat yang pertama. Ya. Melainkan Allah datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Li'ana fadlahu ta'ala yazdad khususun ala hadihil ummah. Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu bertambah dan bertambah. Terkhusus terhadap umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati sahula 'alaiha di sahala 'alaiha dinaha ghayata tashil yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempermudah kaum muslimin atau umat ini untuk menja menjalankan agamanya dengan ghayata tashil dengan semudah-mudahnya. Ya, mudah menjalankan agama ini ya, tidak sulit. Yang merasa sulit, naam hanya orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Wa akhbaru anna man qadaha fi naskhi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Dan Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya orang yang mencela adanya penghapusan ya, maka dia telah mencela kerajaan Allah dan telah mencela kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Telah mencela kudra Allah subhanahu wa ta'ala Faqala Allah berfirman Alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah mampu atas segala sesuatu Alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard Tidakkah kalian tahu bahwasanya Bagi Allah kerajaan langit dan bumi Fa'idha kana malikan lakum mutasarrifan fikum tasarruf al malik al-bar ar-rahim fi aqdari wa awamirihi wa nawahi fa kama annahu la hajar alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu ala ibadihi min anwa'i taqdir kadzalika la yu'tarad alaihi fi ma yashra'uhu li ibadihi min al-ahkam jika Allah Subhanahu wa taala itu na'am sebagai raja bagi kalian yang menguasai kalian Allah yang mengatur kalian na'am ya pengaturan seorang apa raja yang baik ya yang penyayang yang lembut ya dalam takdir-takdirnya dalam perintah-perintahnya dalam larangan-larangannya nah maka sebagaimana tidak ada yang mencegah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menakdirkan sesuatu yang Allah hendak takdirkan kepada hambanya. Ya. Maka demikian pula tidak ada yang mencegah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat syariat ya untuk hamba-hambanya. Nah, untuk menentukan hukum-hukum syariat bagi hamba-hambanya. Jika Allah ingin menasah, menghapus hukum yang ini menjadi hukum yang lain, itu hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mampu. Nah, fal abdu mudabbarun musakharun tahta awamiri rabbihi ad diniya wal qudr wal qadariyah. Famalahu wal i'tirad. Maka hamba itu diatur musakhar tunduk tahta awamiri rabbih di bawah perintah-perintah Allah baik secara agama atau secara takdir. Famalahu wal i'tirad, maka kenapa mereka i'tirad protes ya dengan Naam apa yang Allah lakukan terhadap syariatnya Yaitu Allah kadang menghapus yang ini Mengganti dengan yang yang itu huwa aidan waliyun, ibadi Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung hambanya Wa nasiruhum dan penolongnya fayatawallahum fi manafi'ahu maka Allah yang mengurusi apa yang bermanfaat bagi mereka wa yansuruhum fi madarihim dan Allah menolong mereka untuk menolak perkara yang berbahaya bagi mereka famin wilayatihi lahum dan termasuk pengaturan Allah terhadap mereka terhadap manusia an yashra'alahum minal ahkam yaitu Allah mensyariatkan kepada mereka hukum-hukumnya tadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. Yang sesuai dengan hikmah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Nah. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani was sunnah minan naskhi. Barang siapa yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam Al-Qur'an dan hadis ya, berupa penghapusan ya. Barang siapa yang memperhatikan penghapusan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ada naskh dan mansukh, arafa bidzalika hikmatullah wa rahmatahu ibadah, maka dia akan tahu hikmah Allah dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Wa isalahum ila masalihim dan dia akan tahu bagaimana Allah berusaha untuk atau na'am sayang kepada hambanya untuk menyampaikan maslahat-maslahat atau perkara-perkara yang bermanfaat atau bermaslahat bagi mereka. Ya, Allah selalu naam Eh, yusil al-masalih ilaihim. Allah Subhanahu wa taala na'am mempermudah kepada mereka untuk mendapatkan maslahat-maslahat. Ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka untuk mendapatkan maslahat-maslahat, manfaat-manfaat yang lebih bermanfaat bagi mereka. Min hais la yash'uruna bilutfihi Dalam keadaan mereka tidak merasa Nah, dalam keadaan mereka tidak tidak merasa bagaimana lembutnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi ketika Allah menghapus hukum yang ini mengganti dengan hukum yang lain, ini adalah hikmah yang besar yang ada pada Allah dan menunjukkan kasih sayang Allah ya. Bisa jadi ketika naam syariat ini tetap ada akan memberatkan sehingga diganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat atau yang semisalnya Dan banyak contoh-contoh dalam masalah an-nasikh wal mansukh Nah Tapi bihadal qadar kita cukupkan sampai di sini Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Wa astaghfiruka wa tubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin